الأذى وصبر على الأذى باب تنتان كوتماء bercampur, bergaul di tengah-tengah manusia, bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka, untuk bersama-sama mereka melakukan berbagai macam kebaikan, seperti majlis zikir, majlis zikir yang dimaksud, majlis zikir yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu majlis ilmu, membahas tentang ilmu bukan zikir berjamaah, membaca tasbih, tahmid dipimpin oleh satu orang bukan, tapi majlis zikir adalah majlis yang dicontohkan oleh Nabi yaitu majlis ilmu. Sebagaimana uh, firman Allah, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ta Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahlu zikr Apa yang dimaksud? Ahlul ilmi. Maka majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya membahas mana yang halal, mana yang haram, bagaimana surga, bagaimana neraka, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Itu namanya majlis zikir. Wa iyadati maridihim wa huduri janaizihim dan juga menjenguk orang sakit. Kalau kita tidak bergaul, tentu kita tidak menjenguk orang sakit karena kita menyendiri di tengah hutan atau di dalam rumah tidak keluar-keluar, kita tidak tahu siapa yang sedang sakit, gitu. Ah, dengan bercampur baur dengan manusia, membangu membaur dengan kaum muslimin, maka kita uh, mendapatkan keutamaan ini. Berbeda kalau kita uzlah. Ya. Jadi masing-masing punya keutamaan. Keutamaan uzlah sudah kita bahas kemarin Eh, sekarang beliau mengajarkan kepada kita bagaimana keutamaan orang yang tidak uzlah. Uzlah punya keutamaan, tidak uzlah juga punya keutamaan. Inilah pembahasan ahlu sunnah wal jamaah e, berada di tengah-tengah. Berbeda dengan firqah, maka membahas satu sisi saja, yang lain ditinggalkan. Ya, beginilah para ulama tidak pernah Eh, melihat sesuatu dari satu sisi saja. Kemudian menghadiri jenazah, kita tahu satu kirot, satu gunung Uhud, pahala kita dapatkan kalau kita menyolati mayat. Setelah menyolati, kemudian kita mengantar mayat ke kuburan, maka kita mendapatkan dua kirot pahala, dua gunung Uhud. Eh, dinyatakan oleh Nabi satu kirot, satu gunung Uhud. Ini tidak kita dapati kalau kita uzlah, kalau kita menyendiri tidak bercampur dengan manusia. Kemudian menolong mereka, ada yang kekurangan, kita bantu, ada yang kelaparan, kita kasih makan, ada yang butuh biaya pengobatan, kita tolong. Ini keutamaan besar. Kemudian menunjuki yang jahil. Ada orang tidak tahu cara wudhu yang benar, kita ajari. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara solat yang benar sesuai sunnah Nabi kita ajari. Ini pun uh, hanya kita dapati kalau kita bercampur dengan manusia dan lain-lain yang berupa uh, kebaikan. Ya, bagi orang yang sanggup beramar ma'ruf nahi mungkar tentu. Ya. Bagi orang yang sanggup beramar ma'ruf nahi mungkar karena ada kalanya orang sanggup beramar ma'ruf nahi mungkar, ada kalanya tidak. Kenapa dia tidak punya ilmu? Gitu. Atau, atau dia punya ilmu tapi itu tidak tidak diberi waktu, tidak diberi kesempatan. Gitu. Ada seorang mengetahui manhaj yang hak ini, ya dia uh, hafal beberapa juz Al-Quran, dia faham manhaj yang hak ini, dia hafal beberapa ratus hadis, tetapi tidak ada yang menyuruh dia uh, ngajar, tidak ada yang memberikan kepada dia kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, ya sudah ya berarti tidak wajib bagi dia. Tapi kalau ada yang memberikan kesempatan, waktu, tempat, maka dia harus memberikannya di hadapan orang-orang yang fikoh kepada dia. Ya. Dan dia uh, menyabarkan dirinya menghadapi berbagai macam uh, ulah manusia yang bikin kita sakit. Ya, kan orang macam-macam. Ketika kita bergaul dengan manusia, ada yang pemberang, ada yang cepat emosi, ada yang tersinggungan, ada yang ngomongnya kasar, dan seterusnya sakit hati kita, maka ini sebuah kebaikan. Tidak kita dapati kalau kita tidak bergaul dengan manusia. Kan sering kita bergaul, kita sakit dengan omongan dia, kita nggak enak dengan ucapan dia, kita merasa tersinggung dengan sikap dia. Ah, inilah resiko dari bergaul. Dan dari situ kita mendapatkan keutamaan. Ya, dan ini ada di mana-mana, tetangga kita, teman uh, sekerja kita, tempat pengajian itu namanya kita bercampur dengan manusia dan Allah ciptakan manusia dengan berbagai perangainya. Tidak seperti nanti kita di surga hanya ada satu perangainya ya tidak ada emosi tidak ada ucapan buruk tidak ada yang eh, tersinggung menyinggung dan seterusnya itu hanya ada di surga di dunia belum ada yang seperti itu maka wajib bagi kita sabarkan diri kita menghadapi oh, perangai manusia yang bermacam-macam termasuk saudara kita, teman kita sengaji, bahkan uh, anak kita, suami kita, istri kita, ya, Sementara yang agak jauh, yang bukan eh, teman sepengajian, bahkan yang lain agama, malah lebih santun misalnya, malah lebih uh, lunak ucapannya, misalnya ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Karena Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, iya. Kita pesen, saya pesen istri yang begini, begini, begini. Saya pesen suami yang begini, begini, begini. Maunya saya begini, nanti anak-anak saya begini sifatnya dan kan bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Maka jika kebetulan kita punya seorang istri yang begini punya kekurangan, punya suami yang begini-begini punya kekurangan, anak-anak begini, kebetulan eh, teman-teman uh, dekatnya seperti ini, ini bagian dari ujian. Ya, karena ujian kan macam-macam. Kadang dari harta, kadang dari kesehatan, kadang dari teman-teman pergaulan, kadang dari keluarga. Ya. Ah, mari kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menulis uh, tidak seperti biasanya. Tanpa hadis saya kira ya. Beliau tidak membawakan hadis di bab ini. Beliau mengawali dengan ucapan i'lam annal ikhtilata bin nasi ala wajhi alladhi dhakartuhu ketahuilah bahwa bercampur baur dengan manusia dengan apa yang telah aku sebutkan tadi di judul tadi kata beliau wal muqtarul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan yang ditempuh, jalan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan seperti ini. Apakah Rasulullah menyendiri? Ya, bertapa di kamarnya di tengah hutan, di puncak gunung kan tidak. Tidak. Setelah beliau mendapatkan wahyu, Beliau tidak lagi mendatangi, mendatangi gua Hira menyendiri, tidak. Beliau justru disuruh oleh Allah untuk bercampur baur dengan manusia, untuk dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran risalah ini. Ya. Yeah. Dan begitu juga para nabi dan rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam sama, bercampur baur dengan manusia, tidak memisahkan diri dari manusia. Wakadhalika al kulafa ar-rasidun. Begitu juga para khalifah al kulafa ar-rasidin yang para imah menghitung jumlahnya empat. Abu Bakar, Siddiq, Siddiqul Akbar, Umar, Faruq, ya, Utsman, Dzun Nurain, Ali bin Abi Thalib. Ini al kulafa ar-rasidin al-mahdiyyin dan mereka adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin berdasarkan nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kekhalifahanku berjalan selama 30 tahun. Ya. Yeah. Eh, uh, Imam At-Tirmizi dan setelah dihitung dari mulai Abu Bakar dibaiat sampai meninggalnya Ali tahun 40 Hijrah pas 30 tahun. Ya. Yeah. Ah, mereka bergaul. Al-Khulafa, Rasidil, Al-Mahdiyin sama dengan para nabi tadi. Bergaul, bercampur dengan manusia. Dan berhadapan dengan berbagai macam perangai yang ada pada diri manusia. Waman ba'dahum minas sahabati wa tabi'in. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imma. Semuanya seperti ini. Bergaul bercampur baur dengan manusia, tidak memisahkan diri. Ya. Maka kemarin sudah dibahas oleh beliau bahwa uzlah memisahkan diri di saat dimana kita takut terfitnah, takut terseret dalam syahwat dunia, subhat dalam agama ini, seperti itu. Maka jika kita merasa yakin bisa selamat, bahkan yakin bisa merubah, karena ada ilmu, karena bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentu itu lebih baik. Ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin Allah memberikan hidayah kepada satu orang. Satu orang saja. Lewat engkau, bika lewat engkau. Maka itu khairul laka min humrin lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta-unta merah. Apa yang dimaksud? Harta yang sangat banyak. Satu orang. Uh, dia bisa sholat mengikuti sunnah Nabi gara-gara antum. Dia bisa mengenal manhaj ini gara-gara antum. Antum ajak ke taklim, kasih buku bacaan dan seterusnya. Ah, ini termasuk. Apalagi dia bisa masuk Islam Gara-gara antum, antum mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya, keutamaan yang sangat besar. Kemudian ini dikomentari oleh Salim bin Aid al-Hilali bahwa apa yang diucapkan oleh uh, Imam An-Nawawi benar. Hak. Beliau uh, setuju mendukung apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Bahwa lebih baik bercampur dengan manusia karena itu perbuatan para nabi, para rasul, al-khulafa, al rasidin amadiyin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, aimatul arba'ah dan seterusnya. Tapi sayang, beliau tidak membawakan dalil. Gitu. Padahal ada dalilnya. Gitu. Kenapa dalil ini tidak dibawakan? Nah, ini menunjukkan bahwa uh, syarih, pensarah, Eh, bisa lebih tahu dari orang yang dia serahkan dalam satu masalah. Dalam satu masalah. Maka pensyarah <clears throat> kadang-kadang mengkritik bisa. Kadang-kadang mengkritik bisa. Ya. Tentu tidak semuanya. Kalau dari awal sampai akhir dikritik itu namanya bukan mensyarahkan. Ya, itu namanya bukan mensyarahkan, membantah menserahkan, menerangkan, setuju dengan apa yang dia serahkan. Tapi sekali waktu membantah, nggak masalah. Ilmiah, karena apa? Imam Nawawi bukan Nabi. Imam Bukhari bukan Nabi. Ya, yang Nabi hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan umat ini, maka hanya beliau yang maksum, hanya beliau yang tidak mungkin salah. Ya, dibiarkan oleh Allah kesalahannya tidak mungkin. Apa dalil yang dimaksud? ini menurut beliau riwayat e, Ibnu Umar e, dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari tapi di, bukan di kitab sahihnya. Ya. Kita tahu bahwa Al Imam Al Bukhari memiliki beberapa kitab. Yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang di dalamnya hanya berisi hadis-hadis sahih itu sahih Bukhari. Ya. Kitab sahih. Ya. Kitab sahih Bukhari. Yang lain uh, ada yang sahih, ada yang dhaif seperti ada bul Mufrad, Juz'ul Qira'ah, fal Imam dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Al Imam Al-Bukhari yang di dalamnya ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Yeah. Apa hadis yang dimaksud? Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam at juga meriwayatkan sahih menurut beliau قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس kata Nabi seorang mukmin yang bercampur baur dengan manusia wa yasbiru ala adahum dan sabar terhadap tingkah pola mereka yang macam-macam yang bikin sakit yang bikin uh, tersinggung yang bikin tidak enak hati sabar ini khairun lebih baik seorang mukmin yang seperti ini sabar terhadap tingkah pola manusia yang bermacam-macam itu itu lebih baik minalladzi la yukhalitun nas daripada orang yang tidak mau bercampur baur dengan manusia wala yasbiru ala adahum dan tidak bersabar terhadap uh, tingkah pola mereka yang uh, menyakiti kita ya yeah. Ini lebih baik dan ini nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan apa yang ditulis oleh Al Imam An-Nawawi itu contoh. Ya, kita tahu bahwa ucapan Nabi tentu lebih besar dari contoh-contoh itu karena ucapan Nabi wahyu. Ucapan Nabi wahyu. Maka jika ucapan Nabi bertentangan dengan penglihatan mata, Eh, kenyataan dan seterusnya, maka kita harus ingkari mata kita, kita harus ingkari kenyataan itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang berkali-kali minum madu dan tidak sembuh, diingkari oleh Nabi. Padahal berkali-kali minum madu dan tidak sembuh-sembuh penyakit perutnya. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa dalil harus uh, kita pegang harus kita gigit dengan gigi geraham. Walaupun dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar. Ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Di samping ilmu kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas. Adapun dalil dari Allah tentu tidak terbatas. Kebenarannya mutlak. Maka jika ada dalil dan bertentangan dengan penglihatan pendengaran sekali lagi, maka wajib kita berpegang teguh dengan dalil. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat saya kira hanya satu ayat ya. Qala Allah Ta'ala yaitu apa yang terdapat dalam suratul Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-tolonglah kalian dalam elbir bir wa taqwa. al wa taqwa ini sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan mukmin muslim. Sama dengan fakir miskin. Idza sama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berkumpul maka berpisah, apabila berpisah maka berkumpul. Artinya kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing berbeda. Ya. Maka jika dikatakan e, nabi saja, maka ya nabi, ya rasul. Ya. Tapi jika dikatakan nabi apa rasul, maka rasul lain, nabi lain. Jika dikatakan mukmin saja, ya mukmin, ya muslim. Bisa mukmin, bisa muslim. Dikatakan muslim saja, bisa muslim, bisa mukmin. Dikatakan mukmin saja, bisa mukmin, bisa muslim. Tapi kalau dikatakan ini mukmin apa muslim, ah, maka mukmin lain, muslim lain, Islam lain, iman lain. Ya. Begitu juga Al-Qur'an dan sunnah. Kalau disebut Al-Qur'an saja, maka ya ya Al-Qur'an ya sunnah. Ya, maka orang yang mengatakan mari kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, apakah berarti kita tidak berpegang teguh kepada sunnah? Tentu tetap berpegang teguh terhadap as-sunnah. Tapi ucapan yang keluar, mari kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Atau sebaliknya, mari kita berpegang teguh terhadap sunnah. Apa Al-Quran tidak? Tentu termasuk. Ya. Yeah. Tapi kalau disebut dua-duanya, Al-Quran dan Sunnah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran lain, Sunnah lain. Ya. Ah, begitu juga Al-Bir wa Taqwa. Ya. Disebut dua-duanya, maka berbeda. Al-Bir lebih kepada melaksanakan perintah. Ya, at-taqwa lebih kepada menjauhi larangan. Ya. Walaupun jika, jika dikatakan apa itu takwa, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Karena disebut satu saja takwa. Apa itu albir? Ya sama, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Karena disebut satu saja. Tapi di sini disebut dua-duanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian kepada dalam hal albir dan at-taqwa. Maka albir lain, at-taqwa lain. Albir sekali lagi melaksanakan perintah, at-taqwa sekali lagi menjauhi larangan. Maka orang yang sedang berbuat maksiat, ya, sedang minum khamar misalnya, sedang berjudi misalnya, maka dikatakan kepada dia apa? Fattakullah. Ah, Bertakwalah kepada Allah. Gitu. Seperti seorang wanita yang sebentar lagi mau dizinai oleh sepupunya. Ya. Ah, kemudian si wanita ini mengatakan, "Fattaqullah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi." Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan hak. Kemudian laki-laki ini saudara sepupunya membatalkan niatnya. Bertakwa yaitu meninggalkan niatnya untuk berzina. Hadis nah, itu sudah kita baca di awal-awal uh, kitab Riyadus Salih ini. Ya. Tiga orang wali yang terjebak di dalam goa. Kemudian beliau membawakan riwayat tentang uh, albir. Ya uh, albirri ini kebaikan dan kita dilarang memberikan nama dengan nama-nama seperti ini. Ya. Karena apa? Karena kita dilarang oh, apa? Uh, wala Jangan engkau membersihkan diri sendiri. Ya. Yeah menganggap dirinya bersih. Ah, nanti akan dibawakan oleh beliau di bab berikutnya ya tentang kata-kata albir atau al-barrah. Ya. Jadi seorang yang bernama al-barrah Nabi tidak berkenan dengan nama itu. Ya. Atau nama al-khair. Khair, khair itu artinya artinya baik. Ya, ini juga tidak disukai karena membersihkan dirinya sendiri. Ya. Nah, nama-nama yang baik, nama-nama yang memang sudah ada seperti Maryam, Zainab, ya Khadijah, Aisyah, Muhammad, Ahmad, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ini nama-nama yang mulia atau nama-nama para nabi Idris, Nuh, Hud dan seterusnya. Gitu. Maka kita lihat tidak dapati Nama para nabi itu khair, albir, ya, taqwa. Ya. Tidak seperti di kita ini. Ya. Menjadi nama manusia padahal itu nama yang sangat besar. Taqwa, mukmin, muslim, ya. Enggak kita dapati seorang nabi, seorang sahabat namanya mukmin, muslim, ya. Di kita nama Pak Muslim, nama Pak Mukmin, nama Pak ya. Nah, itu di kita. Kenapa? Karena jangan kita membersihkan diri sendiri. Ya. Dan nanti akan timbul masalah. Ya, nanti akan timbul masalah. Saya namanya baik khair. Ya. Nah, orang nanya, ada khair di rumah ini? Di rumah ini nggak ada khair. Nah, kan jadi masalah. Ya. Buruk. Di rumah ini nggak ada kebaikan. Padahal yang dimaksud si khair. Ya. Kan jadi masalah. Ya, maka uh, jangan nama-nama seperti itu. Nama biasa saja. Ya. Dan nama tidak harus ada artinya. Lihat para nabi dan rasul dari mulai Idris, Nuh, uh, eh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Eh, Abu Bakar, Umar, Utsman, apa artinya? Apa artinya? Enggak ada. Enggak ada arti. Ya. Maka kita memberi nama anak kita tidak harus ada artinya. Ya. Ya, panjang pembahasan beliau saya kira uh, mirip dengan apa yang sudah dibahas tadi. Kita masuk bab berikutnya, bab ke-71. Bab tawadu'i wa hifdil janahi lil mu'minin. Bab tentang tawadu dan merendahkan saya. Ya, Kata-kata merendahkan sayap, ini kata-kata orang Arab, kata-kata orang Arab yang dimaksud merendahkan dirinya. Ya, dari sini kita tahu bahwa menterjemahkan Al-Quran, Sunnah, dan apapun secara lafat per lafat tidak mungkin bisa dipahami. Ya, apalagi Al-Quran. Terjemahan Al-Quran lafat per lafat dijamin pasti salah. Tidak bisa menerjemahkan lafad per lafad ya di ya. Bagaimana kalau kita terjemahkan lafad per lafad tanpa keterangan? Ya, bab tentang tawadhu dan merendahkan sayap untuk orang-orang mukmin, ya. Tentu kita nggak akan paham karena yang dimaksud merendahkan diri ya. Oh, tidak meninggikan dirinya di hadapan kaum mukminin. Gitu. Ini tidak terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir, maka kita tidak boleh merendah. Ya. Bahkan jika kita berpapasan dengan orang kafir di jalan yang sempit, maka kata Nabi, sempitkan sekalian jalan dia. Ya. Utturru ila adyakihi. Oh, pepet ke jalan yang lebih. Artinya, kalau jalanan itu oh, muat seorang harus gantian, dia harus ngalah. Jangan kita yang ngalah. Ya. Yeah. Bukan jalan lebar, kita papasan, pepet-pepet. Ya. Tentu kita dikira orang gila ya, cari masalah. Ya maksudnya cukup satu orang. Dia yang ngalah, bukan kita yang ngalah. Ini di hadapan kaum kafir. Adapun di hadapan kaum muslimin, Sebagaimana firman Allah, asyidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ini sifat-sifat Rasul dan para sahabat yang tertulis di Taurat, yang tertulis di Injil. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir, lemah lembut terhadap sesama muslim. Ya. Ah, maka judul sini tawaduk dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin, bukan di hadapan manusia. Kata beliau bahwa tawadu ini adalah akhlak. Ya. Akhlak yang sunnah yang di dalamnya berisi kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan dengan tawadu ini Allah tinggikan seseorang. Gitu. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, engkau siapa? Dijawab, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Dan jawaban ini hak, betul. Ya, Allah tidak menyalahkan. Jawaban yang benar. Gitu. Begitu juga ketika Nabi Musa ditanya, engkau siapa? Dijawab, kalau Allah, seorang manusia yang pernah mendengarkan suara Allah langsung, dan jawaban ini hak benar. Begitu juga ketika Nabi Isa ditanya, engkau siapa? Dijawab, rohullah, rohnya Allah, karena terjadi dengan tiupan roh dari Allah tanpa seorang ayah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, engkau siapa? Dijawab, hamba Allah, budak Allah. Ya, maka jawaban ini uh, eh, tawadu, tawadu yang hak tentunya ya. Bukan tawadu yang bohong. Kita tidak boleh tawadu dengan cara bohong. Ya. Tawadu yang hak. Bahwa beliau hamba Allah. Budak Allah. Gitu. Sama dengan kita semua kan. Jawaban beliau benar. Nah, maka Eh, Allah angkat derajat beliau jauh lebih tinggi dari yang lain. Ya. Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa dan lain-lain. Haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum beliau masuk. Bahkan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kaum muslimin setelah bersama para nabi dan rasul, setelah selamat melewati sirat, ya, sudah tidak uh, mungkin lagi jatuh ke neraka karena sudah melewati sirat, sudah selamat, tinggal masuk surga. Tapi pintu gerbang surga tertutup. Tidak ada yang bisa buka. Maka kaum muslimin memohon kepada Nabi Adam untuk membukakan pintu itu. Nabi Adam mengatakan, bukan aku yang bisa, bukan aku yang sanggup. Mintalah kepada Nuh, datang kepada Nabi Nuh, uh, Nabi Nuh menjawab sama, aku tidak sanggup. Dan begitu seterusnya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang sanggup membukakan pintu surga. Dan dengan beliau masuklah kaum muslimin yang diawali oleh para nabi dan rasul ke dalam surga. Fahuwa khudu'un lil haq Tawaduk yang sebenarnya adalah tunduk. Tunduk, inkia, tunduk, pasrah di hadapan kebenaran. Merendahkan diri di hadapan al-haq. Ini tawaduk yang sebenarnya. Ya. Kalau kalau ngikutin emosi, kalau ngikutin hawa nafsu, kalau ngikutin akal saya, saya nggak terima. Ya, saya nggak terima. Tapi berhubung ini ayat Al-Quran, saya sami'na wa ta'na. Ya, berhubung ini sabda Nabi, saya sami'na wa ta'na. Saya siap menerima. Ah ini, ini tawaduk yang sebenarnya. Di hadapan al-haq. Begitu. Maka sebaliknya, kesombongan yang luar biasa, yaitu menentang dalil. Ya. Ini ayat, ini hadis, tidak masuk akal. Ah. tidak sesuai dengan akal saya, tidak sesuai dengan nurani saya, ini kesombongan yang luar biasa. Karena kebenaran dari Allah dan Rasulullah SAW tidak minta izin terhadap akal kita. Tidak permisi dulu kepada akal kita, nurani kita. Maka jika kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan nurani kita, akal kita, hawa nafsu kita, tidak peduli. Ya, berapa banyak dari kita, dari kaum wanita, Sebagian kaum laki-laki yang tidak menerima bagaimana warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Bagaimana laki-laki berhak menjatuhkan talak, wanita tidak berhak. Dan seterusnya, dan seterusnya banyak yang uh, tidak lulus dari ujian. Ini semuanya ujian. Taat apa tidak terhadap kebenaran. Tidak taat berarti kesombongan yang luar biasa. Ya. Yeah. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Dijawab oleh uh, orang itu, aku nggak bisa ya Rasul, aku nggak bisa ya Rasul. Eh, artinya menolak perintah Nabi. Maksud dia itu nggak biasa, selama ini pakai tangan kiri. Ya, dengan kalimat nggak bisa. Maksudnya nggak biasa. Saya sudah terbiasa dengan tangan kiri. Kata Nabi sombong. Engkau sombong. Ya, Nabi memerintahkan lalu tidak ditaati. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mentaati. Maka sombong yang luar biasa menolak apa yang datang dari Allah dan Rasul. Wa kubuluhu mimman qalahu ridha wal ghadab dan menerima siapa saja yang membawa kebenaran itu menerima siapa saja yang membawa kebenaran itu. Ya, mungkin gurunya, ah gurunya terima gurunya. Mungkin temennya, ah temennya ya terima. Mungkin musuhnya, ya, mungkin lawan debatnya. Siapapun ketika dia membawa kebenaran itu, maka kita terima itu tawaduk Banyak dari kita yang tidak uh, terima karena itu datang dari musuh kita, datang dari orang yang kita benci, datang dari orang yang tidak ada apa-apanya dari eh, junior kita misalnya, ah, ini bagian dari kesombongan. Ya. Berbeda dengan kesikohan beda. Saya nggak saya nggak sikoh dengan dia. Eh, tentu hak kita. Ya, ini bukan masalah itu. Ini masalah uh, apa kesombongan. Ya. Kalau sikoh tidak sikoh, memang ada di dalam dakwah. Tentu kita tidak mau mendengarkan dari orang yang kita tidak sikoh. Ya, kan capek. Ya, setiap kali dengerin, ini bener apa salah ya? Tanya dulu. Ya, nomor ceramah lagi, ini bener kan capek. Ya, seperti itu. Ya. Dengan kaidah yang benar saya ambil, yang tidak benar saya buang, kan tidak bisa seperti itu. Ini kesombongan lain lagi. Artinya kita memang sikoh, tetapi ada sesuatu hawa nafsu nurani dan seterusnya, lalu kita tolak. Nah, ini yang tidak uh, boleh. <clears throat> Itu yang sombong. وهو ألا ترى لنفسك قيمة فوق العباد وهو ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة engkau tidak melihat pada dirimu uh, nilai di atas uh, hamba. Karena kita ini semua adalah hamba. Apakah mungkin kita naik sedikit saja, sejengkal saja dari batas hamba itu? Kan tidak mungkin. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin imamul muttaqin dan seterusnya oh, sanjungan-sanjungan oh, Allah terhadap beliau tidak melampaui batas bahwa beliau adalah hamba ya maka terus diucapkan dicontohkan oleh beliau abduhu wa rasulu abduhu wa rasulu abduhu wa rasulu di samping beliau rasul beliau juga hamba tidak mungkin naik sedikit saja dari batas hamba ya dimintai tolong ketika sudah wafat ah sudah sudah bukan hamba lagi kalau hamba tidak mungkin bisa dimintai tolong ketika sudah wafat ketika tidak di hadapan kita ya, yang bisa menolong dari jarak yang tidak di hadapan kita hanya Allah. Hanya Allah Jalla wa Adapun hamba tidak bisa. Ya, diberikan persembahan ya, berarti keluar dari derajat hamba, tidak mungkin. Maka memberikan persembahan adalah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil bahkan Sering kita dengar kaum muslimin. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Ini gulu. Cukup ya Allah saja. Kecuali Rasul di hadapan kita. Ya Rasulullah. Rasul sudah wafat. Sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Tentu tidak berhak bagi kita dan sebuah kesalahan besar ketika kita memanggil, menyeru beliau ya Rasulullah. Ya. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud mengganti lafaz atahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi diganti dengan Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sudah wafat. Beliau menghindari panggilan terhadap beliau, terhadap Nabi. Ya, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bagi engkau wahai Nabi. Diganti dengan salam bagi Nabi. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud tidak diingkari oleh Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Aisyah. Berarti ini sepakat para sahabat, ijma para sahabat, walaupun ijma secara sukuti. وهو يقع على ضربين أحدهما محمود والآخر مذموم Tawadhu ini kadang bisa terpuji, kadang bisa tercela. Ya. Tawadu kadang bisa terpuji, kadang bisa tercela. Amma tawadu'u al-mahmud wa huwa tawadu'ul mar'i lillah. Adapun tawadu yang terpuji adalah tawadu'nya seseorang di hadapan Allah. E, tidak congkak, tidak sombong di hadapan para hamba, tidak membesarkan diri di hadapan hamba dan di hadapan Allah dia merendahkan dirinya sami'na wa ta'na ini terpuji. Tawaduk yang terpuji. Adapun tawaduk yang tercela tentu ini kaidah bahasa. Ya. Sebagaimana bid'ah ini baik, ya sebaik-baik bid'ah ini kata Umar itu dari segi bahasa. Dari segi oh, istilah syar'i maka kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ah, tawadu secara kaidah syar'i ya tentu baik, nggak ada yang jelek. Secara kaidah bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tawadu ulmari lidid dunya ragbatan fi dunyahu. Merendahkan diri di hadapan seseorang demi dunia yang ingin dia raih. Ini sering, ya. Karena ingin mendapatkan sesuatu maka kita rendahkan diri kita di hadapan dia. Ya, ini tercela. Ini bukan berarti uh, jual barang sopan, ya enggak. Bukan, bukan itu yang dimaksud, bukan. Ketika kita jadi sales, tentu harus sopan.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 Tidak, tidak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan jika ini dianggap sebagai ibadah kebaikan, maka ini bid'ah. ya tidak ada oh, Abu Bakar As-Salafi, Umar As-Salafi dan seterusnya tidak ada karena otomatis mereka semua salah tidak perlu nama itu disematkan di akhir namanya kita harus bisa membedakan mana nama mana nisbah tempat Bukhari Dailami, eh, Nasa'i, Nawawi, ini semua bukan nama, tapi tempat Albani itu bukan nama, ya, tapi tempat. Al-Ghifari. Nah, jika kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama seperti tadi, ya tentu tidak tepat. Karena itu adalah nama tempat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang mulia, orang besar di tempat itu. Ya, Imam An-Nawawi dari daerah Nawa, ya, Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara dan seterusnya. Apakah batasan kita merendahkan diri saat meminta bantuan kepada sesama manusia? apakah diperbolehkan tradisi sungkeman kepada orang tua? Batasannya adalah halal apa haram. Ketika halal, ya berarti belum keluar batas. Ketika haram, maka itu sudah di luar batas. Kita butuh bantuan dia, kita menunggu-nunggu, sangat mengharapkan bantuan dia, dan dia mau membantu, asal kita ikut bid'ahnya dia, nah, ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Tapi sekedar senyum, sopan, ya, mau pinjam duit, ya datang ke rumah, ini bersih-bersih dulu, ya, bersih-bersih dulu, nyapu dulu, nggak usah diperintah, habis itu minjem duit, ya, nah, ini halal. Nggak ada larangannya. Tetapi melakukan maksiat, melakukan bid'ah itu haram, maka tidak boleh kita lakukan uh, demi tercapai kebutuhan kita. Demi dia membantu kita. Adapun sungkeman eh, dengan cara membungkukkan badan, mencium lutut orang tua dan seterusnya, ini bagian dari tabu Ini bagian dari sikap-sikap perbuatan ta'budi. Segala sikap perbuatan yang sifatnya ta'budi haram kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun tentang penghormatan maka Islam sudah mengharamkan segala jenis penghormatan orang ajam. Ajam yang dimaksud non muslim tidak dari Islam. Karena menghormat itu sudah dibatasi eh, oleh Islam. Bagaimana menghormati orang lain dengan salam? Kemudian eh, menjawab salam. Maka lebih dari itu membungkukkan badan, mengangkat tangan, tangan di jidat, kemudian tangan di apa dada dan seterusnya tidak boleh. Tidak boleh kecuali penghormatan yang bermanfaat bagi yang bersangkutan. Nah ini boleh. Berarti bukan ta'abudi. Kita hormati tamu kita ini dengan cara kita masakkan kesukaan dia. Nah, tentu ini boleh. Kan bermanfaat bagi dia. Gitu. Apa kesukaan dia, apa yang dimaui dia, kita persiapkan. Dalam rangka menghormati dia. Nah, ini boleh, karena jelas itu bermanfaat. Tapi membungkukan badan, menggelarkan sesuatu yang uh, tidak dibutuhkan oleh dia, hanya penghormatan saja, dia menjadi besar ketika itu digelar, karpet merah misalnya, maka ini bagian dari ta'budi. Ya. Tidak boleh penghormatan seperti itu. Apakah kita mengikuti sujud sahwi imam apabila sebelumnya imam tidak jadi salah karena sudah diingatkan makmum dengan bacaan tasbih. Uh, Ju'ilal imam liutamma bihi. Imam harus diikuti. Maka apapun yang dilakukan imam ketika itu benar maka harus kita uh, ikuti. Ya. Mungkin saja imam mempunyai hujah tertentu untuk sujud sahwi sementara kita nggak paham. Ya. Uh, ini salah apa? Perasaan nggak salah apa-apa. Ya sudah. Mungkin dia tahu uh, kesalahan kita lupa atau apa, ikuti. Kecuali yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas bid'ah seperti soli, kunut subuh dan seterusnya, tentu tidak boleh kita ikuti karena jelas salahnya, jelas bid'ahnya. Ya. Atau dia sholat maghrib kok kelebihan satu rakaat jadi empat, tentu kita tidak ikuti. Karena jelas salah. Adapun kesalahan yang sifatnya e, lupa maka kita ikuti. Seperti imam mestinya masih mestinya duduk atahiyat awal, tetapi dia lupa langsung berdiri. Maka wajib kita mengikuti imam walaupun dia salah kan? Karena lupa. Ya, tentu setelah kita peringatkan dengan subhanallah. Gitu. Dan ucapan subhanallah ini berguna ketika imam belum masuk ke rukun berikutnya. Jika imam sudah masuk ke rukun berikutnya, sudah berdiri tegak, sudah sedekap, maka ucapan subhanallah tidak berguna. Artinya walaupun imam sadar salah, ada yang mengingatkan dengan subhanallah keras, tapi dia sudah berdiri tegak, sudah sedekap, maka tidak usah balik lagi. Tidak usah balik lagi untuk atahiyat awal. Teruskan saja. Tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi dua kali. Dan tentu bagi para makmum, ya sudah. Subhanallah sekali imam nggak duduk lagi, ya udah ikut. Jangan maksa imam. Subhanallah. Subhanallah. Jangan ya. Eh, jadi jadi maksa ya. Dia nggak faham Dia nggak faham bahwa jika imam sudah masuk ke rukun berikutnya, tidak boleh balik lagi. Kecuali yang jelas-jelas salahnya, yaitu duhur lima rakaat, maghrib empat rakaat, tentu harus balik lagi. Ya. Setelah salam, tidak sujud sahwi, eh, sujud sahwi eh, setelah salam. dia setelah salam sadar ingat bahwa tadi ada kesalahan, misalnya tidak tahiyat awal. Ya, sujud sahwi dua kali setelah salam itu. Ma, e, imam. Nah, dalam hal ini khilaf apakah makmum ikut atau tidak. Pendapat yang rajih ikut, ya. Karena itu bagian dari sholat. Sebagian mengatakan tidak ikut karena sudah selesai sholatnya. Gitu. Itu kesalahan imam, tanggung jawab imam. Ya. Allah. Eh sudah, sudah ya karena yang kewajiban adalah uh, imam bukan makmum jadi makmum mengingatkan misalnya uh, antum tadi tidak tahiyat awal atau antum tadi dari apa dari baca surat langsung sujud tidak ruku tidak ya tidak nah, sudah langsung uh, sujud sahwi dua kali ya sujud sahwi dua kali dibisahkan dengan duduk dan diakhiri dengan salam dan pendapat yang logis sekali lagi makmum uh, ikut. Ya. Adapun kesalahan itu kurang satu rakaat atau kurang dua rakaat, maka ditambah. Ditambah satu rakaat atau ditambah dua rakaat sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi, lalu beliau sujud dua kali sebelum salat. pada saat Idul Adha takbir di masjid selama tiga hari, apakah ada dalilnya? Iya, takbir Idul Adha ini tiga hari, bahkan empat hari dengan tanggal sepuluhnya kan? Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat hari. Eh, dari mulai Idul Adha sampai akhir hari Tasrik menjelang Maghrib. Ya. Yeah. Hanya apakah e, takbir ini ditentukan selesai sholat atau tidak? Makanya rojih adalah kapan saja. Tidak terkait dengan sholat. Mau habis sholat, mau sebelum sholat, mau apapun, hari-hari Mina, hari-hari Mina namanya, oh, disunahkan takbir. Sebagaimana Ibnu Umar masuk ke pasar, dan mencontohkan kepada kaum muslimin untuk mengumandangkan takbir, peras, dan tidak diatur-atur, tidak dipimpin. Masing-masing takbir e, boleh e, bareng ya, tidak diatur, tidak dipimpin. Bolehkah kita menjual stiker karikatur hewan atau manusia? Kalau ini gambar ya jangan. Kalau ini gambar jelas, ada kepalanya, ada hidungnya, dan seterusnya, tidak boleh. Adapun tangan, kaki, badan, ini boleh. Karena Nabi ketika melihat patung, patung manusia, maka beliau hanya mengatakan, buang kepalanya. Buang kepalanya, berarti badannya, kakinya, tangannya masih ada. Ini boleh. Bagaimana tetangga yang masih suka merokok dan suka ngomong yang tidak benar? Apakah kita tetap bergaul? Kalau ada manfaatnya bergaul dengan mereka, nggak masalah. Kita selamat dari e, bid'ahnya, dari maksiatnya, nggak ada masalah. Tetapi jika dikhawatirkan kita ikut-ikutan mereka, maksiatnya, bid'ahnya, dan seterusnya, maka lebih baik kita menjaga diri tidak bergaul. Ya. Yeah dan itu belum disebut sebagai uh, uzlah dalam pembahasan tadi ya karena uzlah uh, apa yang di hadis itu sampai di puncak gunung dan seterusnya saya kira belum uh, apa uh, bisa kita lakukan Setiap saya mengajak keluarga untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah, malah mereka mengucilkan saya. Bagaimana solusinya? Sabar. Ya. Sabar. Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Keadaan seperti ini dialami para nabi dan rasul, para imam, bukan hanya kita. Allah mentakdirkan orang jauh malah mengikuti kita, orang dekat malah membenci tidak mau. Ini kan terjadi pada diri para nabi dan rasul. Lihat yang jauh-jauh Salman dari Parsi. Ya, begitu sami'na wa ta'na para Nabi sallallahu alaihi Sementara paman beliau yang sangat dekat dengan beliau Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, tidak masuk Islam. Ya. Sampai oh, Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah berkata, "Ya Muhammad, turidu Abu Thalib wa uridu Salman." Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Talib. Tapi aku, Allah, menghendaki Salman. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Maka bagian dari ujian. Ya. Ngajak orang lain gampang benar. Begitu istri, anak, keluarga, abang, adik, keponakan susah. Ya, ini bagian dari ujian. Hari Raya Idul Adha apakah mengikuti pemerintah atau mengikuti uh, Arafah? Yang terbaik, yang terbaik mestinya pemerintah ini uh, pemerintahan kaum muslimin seluruh dunia ini mengikuti Arafah dan ini terjadi berabad-abad lamanya. Ya, berbeda dengan Idul Fitri, uh, ada asar bahwa Ibnu Abbas dilapori di Yaman tidak sama, Beliau mengatakan, biar kami dengan hilal kami. Karena perintah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ini khusus Ramadan dan satu Syawal. Adapun eh, sepuluh 10 Hijjah Idul Adha tidak ada dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yang ada bagi kalian yang sedang wukuf di Arafah jangan puasa Arafah. Artinya yang puasa Arafah khusus bagi orang-orang yang tidak sedang wukuf. Berarti antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah tidak mungkin berbeda. Ya. Berarti puasa Arafah berbarengan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Kan begitu? Kan tempatnya dulu Arafah atau puasa Arafah. Duluan mana ya? Puasa Arafah dengan Padang Arafah, ya, dekat Mina sana, duluan mana? Tentu duluan Padang Arafah. Padang Arafah kan sudah ada semenjak zaman Nabi Adam bertemu di situ, kemudian e, zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya, ya. Nah, kemudian baru ada puasa Arafah disunahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa belas tahun setelah beliau menjadi Nabi. Ya. Nah, berarti puasa Arafah mengikuti uh, wukuf di Arafah. Nah, terserah penguasa Arafah mau menentukan wukuf hari apa, bukan urusan Indonesia, bukan urusan Malaysia, bukan urusan Mesir, urusan penguasa yang menguasai Arafah. Kebetulan uh, hari ini sedang dikuasai oleh pemerintah Saudi, itu kan kebetulan saja. Ya, eh, lima abad yang lalu apakah sudah ada Saudi kan belum ada. Ya, di zaman Imam Bukhari, Muslim, apakah sudah ada Saudi? Kan belum ada. Ya, maka jangan katakan mengikuti Saudi. Ya, nanti jadi salah faham. Mengikuti yang menguasai Arafah. Kan ada, apakah ada jaminan bahwa Arafah akan dikuasai oleh Saudi terus panjang zaman? Enggak ada jaminan tentu. Nanti seandainya Arafah dikuasai oleh uh, Yaman misalnya, oleh Mesir misalnya, ya kita mengikuti siapa yang menguasai Arafah, menentukan kapan wukuf di Arafah. Benar dan salah bukan urusan kita. Ya. Ah, sehari setelah puasa Arafah, uh, tentu sholat Idul Adha. Ya, belum pernah terjadi so, puasa Arafah hari Senin, kemudian sholat Idul Adha hari Rabu. Belum pernah terjadi di muka bumi. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat mudah. Ah, kecuali penguasa kita melarang penguasa kita memaksa tidak jangan mengikuti Arafah, ikutilah kami. Tentu sami'na wa ta'na. Ya, atau untuk menghindarkan fitnah kita sembunyi-sembunyi. Gitu. Kalau penguasa kita tegas-tegas uh, melarang. Tapi kalau tidak melarang, apalagi memperbolehkan, yang mau Senin silakan, yang mau Selasa, silakan, yang mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu silakan. Ya, itu kan resiko dari demokrasi seperti itu. Ya, saya kira tidak ada fitnah. Bagaimana sifat waktu sholat apabila kita safar dengan pesawat yang memakan waktu lebih dari 20 jam? E, tetap dengan mengikuti matahari. E, kapan matahari tenggelam? Kapan matahari Eh, terbit, kapan matahari di atas kepala kita dan seterusnya, kapan matahari bayangannya eh, sama panjang dengan benda aslinya, itu waktu asar dan seterusnya, eh, kita bisa tanyakan kepada petugasnya, pilotnya, ya. Adapun dengan jam tentu tidak bisa, ya. Karena kita tidak bisa memperkirakan, tidak mungkin dengan mengikuti uh, apa waktu negara kita, ya kecuali darurat mungkin tidak ada. Saya kira nggak ada masalah ya. Tanyakan kepada petugasnya atau pilotnya ya kapan asar. Ya. Tentu dia lebih tahu. Tentu dia lebih tahu. Kapan maghrib ya dijawab sekian menit lagi. Kapan isya dijawab ya. Ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bertanya kepada ahlinya. Ya, ini jauh lebih aman dan mendekati petunjuk daripada kita uh, istihad uh, sendiri. Ah, mungkin ada masalah, kita sudah sholat maghrib misalnya. Ya. Kemudian pesawat kita, artinya matahari sudah tenggelam. Kan gitu. Pilot sudah kasih tahu. Kemudian pesawat kita mendarat, dan ketika mendarat, matahari belum tenggelam. Kan mungkin saja kan? Bergeraknya ke arah uh, barat ya. Uh, Mungkin kan? Bagaimana? Haruskah mengulangi? Tidak. Karena kaidahnya jika kita sudah menunaikan kewajiban dan sah, ya, maka kewajiban itu tidak diulang lagi. Ya. Dan ketika kita sholat tadi sudah sah karena sudah masuk waktu maghrib, ya sudah masuk waktu maghrib yaitu matahari uh, sudah tenggelam.